hari ini dan tentunya pembahasan kita pada hari ini bukan melanjutkan apa yang sudah beliau sampaikan sebelumnya, tapi kita akan coba membahas tentang hal lain yang tidak kalah pentingnya tentang apa yang berhubungan bagi kita sebagai seorang Tolibu sebagai seorang penuntut ilmu yaitu ilmu syar'i. Maka ikhwan sekalian, di sini kita akan membahas tentang ada talibul ilmin, sebagian dari tentang adab-adab dalam menuntut menuntut ilmu. Dan pada kali ini yang menjadi rujukan kita dalam pembahasan ini adalah kitab ma'ali fi tariqi talabil ilmi yang penyusunnya adalah Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadahan yang kitab ini juga telah di uh, <coughs> dikemukakan kepada Syekh Abdurrahman Al-Jibrin dan beliau memberikan tazkiyahnya terhadap kitab ini. Ikhwani, Allah wa iyyakum jami'an. Dalam menuntut ilmu, keseharusan bagi seorang penuntut ilmu adalah ketika dia menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i, maka baginya juga mengambil satu panutan bagaimana orang-orang sebelum kita dalam menuntut ilmu ini. Karena seperti yang kita ketahui, kita hidup sekarang zaman zaman yang sudah sangat jauh sekali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya sebelum masa kita ini masih banyak di sana masa-masa para sahabat dan para tabi'in dan juga tabi'un tabi'in dan setelah mereka. Termasuk juga zamannya para para ulama. Nah, kita sebagai talibul ini pada saat ini maka penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana sebenarnya dahulu para salaf kita dalam menuntut ilmu. Karena cara yang mereka jalani dalam menuntut ilmu adalah cara yang cara yang sangat penting. Dan yang mereka yang mereka jalani adalah jalan yang ditunjuki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka dari itu terkadang kita merasa mengapa kita zaman pada saat ini, di mana untuk menuntut ilmu bisa kita katakan bukan hal yang sulit untuk saat ini. Kitab-kitab sudah banyak dicetak. Kita tinggal membacanya. Alat-alat elektronik yang membantu hal tersebut sudah banyak. Berbeda dengan zaman pada saat saat dahulu para salaf kita belajar. Mereka tentunya tidak seperti kita, belajarnya masih sulit. Untuk menuju seorang syekh saja kadang harus harus keluar negara. Harus pergi ke tempat yang sangat jauh. Nah, tapi mengapa hasil yang kita dapatkan saat ini sangat jauh berbeda dengan hasil yang didapatkan oleh para salaf kita? Sangat jauh sekali. Para salaf kita dalam belajar ilmunya sangat berkah hingga banyak faedah yang bisa diambil oleh yang lainnya. Tapi kita saat ini kenapa? Dengan fasilitas yang sudah ada, kitab ada di hadapan kita, Para ustadz ada di hadapan kita. Tetapi kenapa berkah yang kita dapatkan tidak seperti mereka dapatkan pada zaman dahulu? Nah, disinilah yang kita koreksi. Apakah yang kita jalani selama ini? Apakah dalam menuntut ilmu kita pada saat ini ada kekurangan di sana sehingga berkah yang kita yang kita dapati saat ini tidak seperti berkah yang mereka dapati pada zaman dahulu. Nah, jadi kesalahannya di sini adalah bukan tidak adanya kitab dan bukan tidak adanya fasilitas, tapi tidak adanya kesungguh-sungguhan bagi kita dan ketakwaan kita kepada Allah Taala. Dan selanjutnya mungkin kurangnya adab kita dalam dalam menuntut ilmu. Itulah faktor-faktor yang mengurangi keberkahan dalam dalam menuntut ilmu. Ikhwani, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. kita melihat satu e, kisah dari para salaf kita yaitu yang terjadi pada eh, Syekh Abu Bakar Al-Mutawwi'in yang beliau adalah salah seorang murid dari Imam Ahmad rahimahullah bagaimana beliau mengisahkan tentang dirinya dahulu Ikhtarabtu ila Abi Abdullah sintai ya asrata sanah wa huwa yaqra'ul musnad ala auladihi Fama katabtu anhu hadithan wahidan innama kuntu anzur ila hadihi wa akhlaqihi. Nah, kita lihat di sini Syekh Abu Bakar mengatakan bahwasanya aku belajar kepada Imam Ahmad lakop beliau eh, yang beliau adalah Abu Abdullah dia belajar kepada Imam Ahmad selama 12 tahun di mana Imam Ahmad membacakan kitab musnad kepada anak-anaknya tapi ketika belajar dia bukan hanya sekedar menulis atau bukan menulis hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, tapi beliau hanya hanya ingin melihat bagaimana Imam Ahmad itu berakhlak, bagaimana akhlak beliau ketika mengajarkan anak-anaknya, bagaimana yang beliau e, lakukan ketika mengajari anak-anaknya. Dari riwayat lain yang diceritakan oleh Imamul Haramain yang menceritakan tentang sebagian e, pengikut mazhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan, "Ma min syafi'iyyin illa wal syafi'i alaihi minnah illa Abu Bakar al-Baihaqi fa inna lahu al-minnah 'ala syafi'i litatanifihi fi nusrati madhhabihi." Imam al Haramain mengatakan menceritakan tentang pengikut mazhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan tidak ada satupun pengikut mazhab Syafi'i kecuali di antara mereka semua pasti ada kekurangan. Ada kekurangan dalam memahami tentang mazhab Syafi'i itu sendiri. Kecuali hanya hanya satu orang katanya. Yaitu Abu Bakar Al-Baihaqi. Bahkan Abu Bakar Al-Baihaqi sendiri beliau bukan hanya sekedar memahami secara penuh mazhab Syafi'i itu sendiri tapi bahkan beliau menambahi sebagian yang kurang yang belum disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam dalam tafsir tafsirnya dalam kitab-kitab yang beliau beliau karang untuk mendorong dari madhab Syafi'i itu sendiri. Nah, siapa sebenarnya Imam Abu Bakar al baihaqi Beliau bukanlah seorang imam di mana hidup dengan penuh penuh dengan fasilitas yang bisa beliau dapatkan untuk mempelajari mazhab Syafi'i pada saat itu. Tidak tapi beliau adalah seorang yang hidup di zaman di mana sangat sulit sekali untuk belajar. Kitab-kitab induk seperti kitab Imam kitab Bukhari, kitab Muslim, Abu Daud, sunan-sunan yang lainnya itu belum ada pada zaman beliau dicetak seperti sekarang ini, tapi beliau bisa menguasai mazhab Syafi'i dan bahkan beliau menambahi apa yang menjadi kekurangan dalam dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Menunjukkan apa? Kesungguh-sungguhan beliau dalam dalam belajar. Menunjukkan keikhlasan beliau dalam dalam belajar. Dan artinya tidak main-main dia dalam ketika belajar hingga berkah dari ilmunya itu terasa kepada kepada yang lainnya. Ikhwani azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kekurangan kita bukan pada kitab yang tidak ada, bukan pada fasilitas yang kurang, bukan pada waktu yang sempit, tapi karena kesungguh-sungguhan kita yang kurang dan ketakwaan kita kepada Allah itu juga kadang perlu dibenahi. Dan begitu juga adat-adat kita ketika dalam menuntut ilmu, apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan para salaf kita atau tidak. Ikhwani azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan bagi kita saat ini adalah sungguhnya kita hidup pada saat ini zaman di mana banyak dengan kemudahan yang kita dapatkan. Kitab sudah ada, para masyayikh ada kalau kita mau belajar. Dan para ustadz juga ada. Tapi apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah mengambil faidah dari mereka semuanya? Banyak sekali diceritakan dari para salaf tentang bagaimana kerugian mereka di mana mereka hidup satu zaman dengan seorang syekh atau hidup satu zaman dengan seorang ustaz tetapi sampai syekh itu meninggal, sampai ustaz itu wafat, dia tidak ada mengambil faidah sama sekali. Tidak pernah dia menghadiri halakohnya sama sekali, tidak pernah menghadiri taklimnya sama sekali. Ada satu kisah yang diceritakan dari sebagian salaf kita, yaitu Daud eh, Abdullah bin Daud al Khuraibi. Beliau mengatakan kana sababu dukuli al-Basrah li an alqa Ibn Aun falamma sirtu ila qanatir bani bunyadaran talaqani na'ya Ibn Aun fadakhalani mallahu bihi alim tidak ada satu sebab pun yang menyebabkan aku bersafar menuju Basrah kecuali aku ingin berjumpa dengan Ibn Aun. Artinya bukan hanya sekedar berjumpa tapi belajar dari beliau Falam ketika beliau sampai kepada kota Basra itu sendiri tapi apa yang beliau dapati? Yang beliau dapati adalah jenazahnya dari Ibnu Aun itu sendiri. Dan Allah Maha tahu atas apa yang terasa pada uh, salah satu ulama kita ini dari kesedihannya karena tidak menjumpai syekh yang sudah ditujunya untuk mempelajari ilmu nah. Kita lihat di sini yang kita ambil faedah dari kisah ini adalah bagaimana para salaf kita itu kesungguh-sungguhannya dalam menuntut ilmu. Hingga jarak yang sangat jauh pun itu tidak terasa bagi mereka demi mendapatkan ilmu yang mereka harapkan. Dan mereka tidak pernah rugi sama sekali waktu yang hilang untuk bersafar itu. Tidak peduli dengan harta yang mereka mereka keluarkan dan tidak peduli dengan pengorbanan apapun. Tapi yang yang kita lihat dari kisah ini adalah yang menjadi rugi baginya adalah kenapa ketika dia sampai tapi Syekh itu sudah sudah wafat. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana sedihnya ketika seorang sudah semangat untuk menuntut ilmu tapi menjumpai syekhnya sudah sudah wafat. Para salaf juga mengatakan, "Faminhum man adraka janazati syekh wa minhum man adrakahu wa huwa fi sakaratil maut." ومنهم من أدركه وقد وضعوه في التراب بعد الموت وكانوا يتحسرون ويعدون أصابع الندم على wa Betapa banyak di antara mereka yang menemukan syekhnya kadang sudah sudah terbaring menjadi jenazah atau bahkan mereka menjumpai syekhnya itu sudah dalam sekaratul maut dan bahkan sebagian mereka hanya menjumpai kuburannya saja. Nah, mereka merasa sedih dengan hal tersebut. Nama Itulah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bagaimana kita mengupayakan mumpung masih adanya orang yang alim di di sekitar kita, mumpung masih ada orang yang berilmu di sisi kita maka dimanfaatkanlah maksimal mungkin. Karena keadaan kita sekarang bukan susah seperti zaman pada para salaf kita hidup dahulu. Kita juga perlu mengingat pada hadis Rasulullah Shallallahu yang diriwayatkan oleh As-Saikhon atau Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min suduril ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman istafadan nas ru'usan juhalan fatu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Taala akan datang nanti hari di mana Allah akan mencabut ilmu itu dari dari dunia ini. Di mana ilmu tentang ilmu syar'i ini akan dicabut oleh Allah Taala sehingga akan hilang dari dari permukaan bumi ini. Dan Allah Taala mencabut ilmu itu bukan dengan sekaligus dicabut dari hati para para hambanya, tidak. Tapi Allah Ta'ala menghilangkan ilmu itu, meniadakan ilmu itu dengan cara mewafatkan para para ulama, menghilangkan orang-orang yang alim, mewafatkan mereka hatta lam yubqi aliman sehingga nanti tidak ada satu pun tersisa lagi orang-orang yang alim yang ada di dunia ini. Ittakhadhan nas ru'usan juhalan hingga akhirnya manusia mengambil seorang pemimpin Orang-orang yang jahil, juhal, tidak tahu apapun. Fasu'ilu fa'aftu bighayri ilmin. Kemudian mereka ditanyakan tentang satu hal dan mereka memberikan fatwa di mana fatwa itu diberikan tanpa ada dia diasari ilmu sedikit pun. Fadallu wa adallu. Maka mereka pun sesat juga juga menyesatkan. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak ingin hidup di zaman yang seperti ini. Di mana tidak ada satu orang alim pun yang hidup di sisi kita kita lihat saja dari jarak hidup kita yang jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat meninggal, berapa hadis yang belum diriwayatkan dari mereka yang disampaikan kepada para tabiin. Begitu juga ketika para tabiin wafat, berapa hadis lagi yang hilang yang tidak tersampaikan kepada tabiut tabiin dan seterusnya dan seterusnya hingga kita pada masa saat ini. Berapa banyak ilmu yang sudah kadang kita tidak ketahui dan Janganlah sampai kita hidup di zaman di mana tidak ada satu alim pun yang hidup pada pada zaman kita hingga akhirnya seperti yang dikatakan Rasulullah akan diambil seorang pemimpin yang juhal, tidak tahu apapun tentang urusan agamanya. Hingga ketika dia memberikan fatwa, fatwa itu tidak didasari dengan ilmu dan mereka sesat juga juga menyesatkan. Ikhwani, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan bagi seorang talibul ilmin adalah bagaimana dia memaksimalkan waktu yang dia miliki. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali bagi seorang talibul ilmin. Seorang salaf menceritakan tentang bagaimana kehidupan mereka ketika hidup pada zaman mereka. Mereka mengatakan Iza marra alayya yawmun lam ajid fihi ilman fala burika li fi dzalikal yawm. Mereka mengatakan yang menggambarkan di mana zaman mereka hidup pada itu pada waktu itu adalah ketika lewat satu hari bagiku dan pada hari itu tidak aku men, aku tidak menambah sedikit pun dari ilmuku fala burika li fidzalikal yaum maka dia mengatakan tidak ada berkah sedikit pun bagiku pada hari itu nah menunjukkan bagaimana mereka menjaga waktunya setiap hari harus menambah ilmu yang ada pada pada mereka dan bahkan ada satu kisah di mana menunjukkan mereka bagaimana mereka menjaga sekali terhadap waktu yang mereka miliki sehingga bisa dikatakan mereka pelit terhadap waktunya adalah e, yang diceritakan dari salah kita adalah ketika ada seorang datang faida kallamahu ahad bima pak pak pakola ketika ada seorang yang ingin berbicara dengan mereka dan dia tahu apa yang dibicarakannya adalah satu yang sia-sia artinya tidak ada manfaatnya sama sekali maka dia mengatakan unzur ilasam ataroha kamu lihatlah kepada matahari Apakah kamu melihatnya? Inna tajri bi amrillahi wa la taftur. Sesungguhnya dia berjalan dengan perintah Allah taala dan dia tidak akan uh, terlambat sama sekali dan tidak akan mengingkari atau tidak akan lari dari apa yang diperintahkan Allah taala. Amsikha hatta ukallimuka. Hentikanlah matahari itu dulu baru saya akan mau berbicara denganmu li'annal kalama fudul wa idha'ati waqt. Sesungguhnya berpembicaraan denganmu saat ini adalah pembicaraan yang hanya sia-sia saja. Fa illam agam falan ujar katanya. Kalaupun pembicaraan kita ini tidak berdosa, artinya hal yang mubah, falan ujar katanya. Tapi itu juga tidak ada pahalanya sama sekali, tidak ada balasannya sama sekali. Artinya pembicaraan yang sia-sia saja. Nah, ini adalah gambaran gimana para salaf kita sangat menjaga sekali terhadap terhadap waktu mereka. Mereka tidak mau mensia-siakan waktunya hingga terbuang begitu saja. Ikhwani, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Tadi adalah tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu atau bagi thalibul ilmu Yang pertama adalah bagaimana dia beriktidak atau bagaimana dia menuntut ilmu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para salafnya yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan menjaga ketakwaannya kepada Allah Taala. Yang kedua, dia menjaga apa yang ada pada masa dia pada saat itu. Bagaimana dia berman mengambil manfaat, mengambil faedah dari masa yang hidup di zaman dia dan yang hidup, ustadz yang hidup di zaman dia. Yang ketiga adalah bagaimana menjaga waktunya agar tidak terbuang sia-sia. Nah, sekarang kita akan mengambil beberapa adab, adab-adab yang berhubungan tentang halakotul ilmi. Apa adab-adab yang seharusnya kita lakukan ketika kita berada dalam halakotul ilmi? Seperti kita saat ini adalah halakotul ilmi, yaitu satu halakot ta'lim, baik itu di kelas ataupun di luar kelas, baik itu formal ataupun tidak formal. Bagaimana adab-adab yang harus kita lakukan yang sudah dicontohkan oleh para salaf kita. Al-amrul awal al-ikhlas. Yang paling pertama yang harus diperhatikan dalam menuntut dalam halaqah ilmiah adalah ikhlas, ikhlas niat. Mengembalikan niat itu hanya hanya kepada Allah taala. Jadi ketika mulai dari berangkatnya hingga duduknya di majelis, hingga pulangnya di dari majelis itu adalah ikhlas lillahi taala dan itu memang sedikit sekali yang bisa seperti itu. Tetapi yang sedikit ini bukan berarti tidak bisa diupayakan. Allah Ta'ala maha tahu bagaimana hambanya mengupayakan keikhlasannya itu sendiri. Maka Allah Ta'ala itu seperti yang dikabarkan dalam hadisnya Ana indalani abdihi Aku adalah sebagaimana yang disangkakan oleh hambaku terhadapku. Jadi ketika seseorang itu berusaha untuk mengikhlaskan niatnya walaupun setan atau iblis akan tetap berusaha untuk mengacaukan niatnya tapi dengan usahanya itu juga insya Allah dia akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala hingga akhirnya kita akan mendapatkan janji yang diberikan Allah Ta'ala dalam firmannya: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا fina lanahdiyannahum وَإِنَّ wa innallaha lama'al dalam surat Al-Ankabut ayat 69 dan orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh dalam menempuh agamaku lanah diannahum tubulana. Allah akan memberikan hidayah kepada jalan-jalannya. Artinya akan memberikan hidayah kepada jalan yang diridhoinya. Wa innallaha lama'al muhsinin dan sesungguhnya Allah taala beserta orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Hal yang kedua yang harus diperhatikan dalam satu halaqah ilmiah adalah al-hirsu ala huduri halaqatil ilmi. Menjaga pada hadir pada setiap halaqah-halaqah ilmu. Al-mudawamah artinya selalu berusaha untuk selalu hadir dalam dalam halaqah halaqah ilmi tanpa ada mulkasel, tidak ada e, bermalas-malasan dan jangan sampai bosan dalam menghadiri, menghadiri, menghadiri halakoh ilmiah itu sendiri. Karena kita tahu seberapapun seseorang dalam menuntut ilmu, tentu dia tidak akan pernah sampai kepada di mana ujung ilmu itu sendiri. Pernah dikatakan bahwasanya ilmu adalah lautan yang tidak ada tepinya sama sekali. Dan ketika orang merasa bahwasanya dia sudah artinya ihatatul insan bima ya'lamuhu aktsar min ihatatihi bima yajhal fahuwa yajhal katsiran. Sesungguhnya orang yang merasa bahwasanya ilmunya itu sudah banyak, artinya dia selalu berkutat terhadap apa yang dia ketahui saja dan tidak pernah memikirkan terhadap apa yang tidak dia ketahui, sesungguhnya orang seperti ini adalah orang yang sedikit pengetahuannya, orang yang jahluhu kasiron, sebenarnya masih banyak yang tidak dia ketahui sendiri. Nah, itu bisa diobati dengan dengan mengambil faedah dalam halaqatul ilmiyah. Ikhwani azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Kita lihat satu contoh dari para salaf kita bagaimana mereka menjaga kehadiran mereka dalam halakoh ilmiah adalah seorang ahli nahu dalam bahasa, ahli bahasa dalam bahasa Arab, ulama dalam ilmu nahu yang bernama Sa'lab yang nama aslinya adalah Abu Abbas Ahmad. Beliau mengatakan tentang seorang ulama nahu juga atau ulama bahasa Ibrahim Al-Harbi beliau mengatakan ma faqattu Ibrahim Al-Harbi min majelis nahwi au lugatin khamsina sana khamsina sana tidak ada satu majelis pun yang aku lewatkan dari Ibrahim Al-Harbi selama 50 tahun antum bisa bayangkan sekalian 50 tahun itu berapa lama dan selama itu selama itu pula dia tidak pernah sekalipun absen untuk menghadiri halakoh dari syekhnya karena ikhwan ya azan ya Allah wa jami'an yang perlu kita ketahui di sini adalah tidak ada istilah yang namanya ilmu itu warisan tidak ada siapapun dia dan siapapun orang tuanya ataupun kakek-kakeknya tidak ada yang namanya ilmu itu diwariskan kepada keturunannya. Imam Ahmad pernah mengatakan tentang hal ini dalam salah satu perkataan beliau, "Innamal ilmu mawahibun yu'tihillah min man ahabba min khalqi wa laysa yanaluhu ahadan bil hasab." walau kana li'ainatil hasad lakana awlan nasi ahla baitin nabi sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad mengatakan sesungguhnya ilmu itu adalah pemberian dari Allah taala yang diberikan kepada para hamba yang Allah kehendaki dan tidak didapatkan ilmu itu dengan dengan hubungan nasab artinya dengan warisan kalaulah seandainya ilmu itu dapat di, diberikan dengan sebab nasab atau dengan sebab keturunan, lakana aulan nasi bihi ahla baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti yang lebih aula atau lebih utama untuk mendapatkan ilmu itu adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat apakah para ulama itu dari dari keturunan Rasulullah? Tidak. Nah, maka jangan pernah antum berpikir bahwasanya ada ilmu yang diwariskan dari orang tua kita? Tidak. Kalau harta mungkin bisa, tapi kalau ilmu itu kembali kepada masing-masing. Ikhwani azan Allah wa iyyakum jami'an. Kita lihat lagi uh, satu kisah yang cukup indah dari para salaf kita bagaimana dia menjaga kehadirannya pada halakotul ilmi yaitu Imam Al-Askari menceritakan tentang Abdul Hasan Al-Karfi beliau berkata kuntu ahduru majlis Abi Qasim yaumal jumu'ati bil ghadah min ghairi an yakuna dar li alla anqudu li alla anquda adati anil hudur kita ini diceritakan juga dalam Al-Hasu ala Talabil Ilmi lil Asyari. Beliau mengatakan tentang Abdul Hasan Al-Karfi bahwasanya Aku tidak pernah pada satu hari aku hadir dalam majelisnya Abi Khazim yang itu diadakan setiap hari Jumat di waktu pagi. Padahal pagi itu tidak ada dar, Hari itu tidak ada, tidak ada halakoh. Syekhnya bilang tidak akan datang hari Minggu itu. Tapi dia tetap datang li Allah an adati anil hudur supaya tidak mengurangi semangatku untuk hadir pada setiap hari Jumat ini pada darsnya atau pada taklimnya Al Imam Abi Khazim. Nah, ini kita dari salaf kita tentang bagaimana dia menjaga agar hatinya itu tetap mau untuk diajak kepada halakoh ilmiah. Hatinya, jiwanya tetap mau selalu ingin menghadiri halakoh ilmiah. Karena ikhwan sekalian, jiwa kita atau hati kita itu bisa diperumpangan makan seperti seperti bayi. Yang dikatakan dalam syair adalah wan nafsu kaftifli intuh milahu sabba ala habbir hubbir radai wa in tafamhu yab yaqtim. Jiwa itu adalah seperti anak kecil, seperti bayi kalau engkau biarkan dia minum susu terus dari ibunya, maka dia pun sampai dewasa akan tetap minum susu dari dari ibunya. Tetapi ketika engkau melepaskannya dari itu dan tetapi dia dia pun akan akan lepas dari itu. Yang kita bahas di sini tidak tentang bagaimana seseorang dari bayi minum uh, air susunya sampai besar. Tapi yang kita ambil dari perkat dari syair ini adalah kalau seseorang itu dibiasakan dengan kebaikan, maka dia juga akan terbiasa dengan kebaikan itu. Bayi minum susu air susu ibunya adalah suatu hal yang baik. Air susu ibu adalah susu yang terbaik yang ada di dunia ini daripada susu yang lainnya. Nah, ketika bayi dibiasakan, itu akan terbiasa sampai sampai dia besar. Begitu juga kita. Kalau hati kita, jiwa kita dibiasakan dengan hal yang baik, maka itu akan terbiasa dengan hal yang baik. Yang lebih abdulnya lagi adalah kita ambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qut Darul wal Qatib dalam Sahihul Jami' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda innamal ilmu bit wa innamal ilmu bit wa man yataharral khair yu'tah wa man yattaqi syarr yuwaffah Rasulullah Wasallam bersabda sesungguhnya ilmu itu adalah dengan dengan belajar. Yang ingin mendapatkan ilmu harus belajar. Wa innamal ilmu bitahallum dan begitu juga siapa yang ingin memiliki sifat lemah lembut maka harus berlemah lembut. Itu obatnya. Yang ingin memiliki sifat lemah lembut harus berlemah lembut. Wa man yataharral khair yu'tah dan barang siapa yang membiasakan diri membiasakan diri dengan hal yang baik, yu'tah akan diberikan hal yang baik itu. Begitu juga waman yattaqisar yuwaqqaf. Dan barang siapa yang menjauhi hal-hal yang buruk, dan dia juga akan dijauhkan dari hal tersebut. Nah, yang kita ambil di sini adalah bagaimana kita menuntut ilmu itu harus harus dengan belajar dan bagaimana kita ingin mendapatkan satu kebaikan itu harus harus dibiasakan pula tanpa ada kasar, tanpa harus ada kemalasan ketika ketika menjalaninya. Ikhwani, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Yang ketiga yang harus diperhatikan ketika hadir dalam halaqah ini adalah al-hirsu 'ala tadbir ila al-halaqah. Menjaga untuk hadir lebih awal dalam dalam satu halaqah. Dalam kehidupan sehari-hari memang kita kita banyak kesibukan. Tetapi tidaklah satu yang sulit ketika kita ingin membiasakan atau membiasakan diri kita untuk menghadiri satu halakoh tepat pada waktunya. Imam Asy'ari pernah dikatakan, pernah ditanyakan kepada beliau, "Wahai Imam, bagaimana engkau mendapatkan ilmu yang engkau capai pada saat ini, ilmu yang sangat luas sekali yang engkau dapatkan pada saat ini. Asyabi menjawab, binasil i'timad wa sayyi fil jilad wa sabri ka sabril himar wa bukuri ka ghurab. Perkataan ini ada dalam kitab Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis halaman 196. Beliau mendapatkan ilmu yang dia dapatkan, yang beliau dapatkan Imam Syafi'i adalah dengan pertama dengan beliau katakan binafil i'timad dengan menghilangkan bersandarkan diri atau terlalu bersandar diri terhadap sesuatu hingga tidak mau berlepas darinya. Yang kedua adalah wasairi fil bilad dengan cara asair bersafar keluar dari dari negaranya, keluar dari kotanya, bukan untuk yang lainnya untuk untuk menuntut ilmu wa sabri ka sabril himar dan aku sabar seperti sabarnya keledai di beliau mengambil keledai kita lihat bagaimana keledai sabarnya walaupun dipikulkan berat seperti apapun di punggungnya tapi dia tetap jalan aja walaupun itu itu pelan sabar seperti sabarnya himar wa bukuri ka bukuri dan beliau ber lekat dalam bukur yaitu lebih awal datangnya kabukuril gurab sebagaimana gagak itu bangun duluan dari dari yang lain. Kita tahu burung gagak itu tengah malam pun dia dia bangun. Nah, itulah yang dikatakan as bagaimana beliau mendapatkan ilmu yang sebegitu luasnya. Dan kita lihat dari salah satu cerita tentang para salaf kita juga adalah seorang ulama hadis yang bernama Abdul Samad Ibnul Fadl diceritakan dari As-Sam'ani Anil Far'ani qala kunna nasma'ul hadis min Abdul Samad Ibnul Fadl pada suatu hari kami mendengarkan hadis dari Abdul Somad Al-Fadl itu dalam salah satu halaqah hadis wa kana al-babu mughlaqan dunana dan pada saat itu pintu sudah sudah ditutup mereka dalam satu ruangan. Fajar insan fakor al Kemudian datang seseorang mengetuk pintu. Wa a'nafa fil qara'i wa Dan dia seperti memaksa ketika mengetuk pintunya. Mungkin di sini mengetuk pintunya dengan dengan keras. Faqala Abdus Somad li wahid minna. Maka guru mereka Abdus Somad mengatakan kepada mereka, "Kum fandur, Lihat, berdiri dan lihatlah. Siapa yang datang? Ingka hada min ashabir ra'i faftah lahul bab. Apabila yang datang ini adalah seorang ashabur ra'i, ashabur ra'i itu adalah orang yang dimintai pendapatnya ketika dalam satu musyawarah itu dikatakan sebagai ashabur ra'i. Kalau dia ini seorang ashabur ra'i maka bukalah pintunya. Wa in kana min ashabil hadis fala taftah lahul bab. Kalau yang dari itu adalah seorang ashabul hadis, orang yang ahli hadis atau orang yang ingin belajar hadis, jangan dibukakan pintunya. Heran tentunya. Para muridnya heran. Faqala lahu Maka sebagian mereka bertanya kepada Abdus, guru mereka Abdus Somad, "Alaisa sahibul hadis aula an yuftah lahul bab?" Majelis ini adalah majelis majelis hadis. Apakah tidak lebih utama kita bukakan pintu itu bagi mereka yang ahli hadis, sahibul hadis? Kenapa kita bukakan bagi sahibul ra'i? Maka Abu Thomas mengatakan, Abu Thomas Ibnu Fadl mengatakan, "Faqala la." Bukan seperti itu. Ashabul ra'i aula. Ashabul ra'i dalam masalah ini lebih utama, mereka lebih diperbolehkan untuk masuk ke dalam dalam kelas ini li'anna hadza 'amalu ashabil hadis. Karena halakoh seperti ini adalah pekerjaannya ashabul hadis. Halakoh seperti ini adalah taklimnya, perkumpulannya ashabul hadis. Falima lam yubkir. Kenapa dia terlambat? Kenapa dia tidak lebih dahulu datang? Tidak mengutamakan majelis ini? Tidak lebih pagi datangnya, tidak lebih eh, tidak lebih awal datangnya wa huwa amalu ashabir ra'yi fayu'adzarun dan ini bukanlah amalnya ashabur ra'yi ini adalah bukan majelisnya ashabur ra'yi bukan seperti ini pekerjaan mereka kalau dalam rapat iya mereka harus tepat waktu tapi ini majelis hadis maka dia bisa memberikan satu satu udur nah inilah yang diceritakan tentang Abdul Somad Ibnul Fadl bagaimana beliau menyatakan bahwa pentingnya lebih awal datangnya ketika dalam halakoh ilmiah. Apalagi itu adalah halakoh yang keputusannya adalah terhadap hal tersebut. Dan ikhwan ya azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Bahkan hadir lebih awal dalam halakoh ilmiah tentunya banyak sekali keutamaannya. Karena ini adalah satu majelis di mana akan diturunkan bagi majelis ini sakinah, ketenangan dan juga akan diselimuti dengan rahmat dan akan di didoakan oleh oleh para malaikat. Maka yang lebih datang itu tentunya akan lebih dapat lebih awal dan dia akan dapat top paling depan ketika ketika belajar. Karena dalam pengambilan hadis, dalam ilmu hadis sendiri, ketika ada satu perbedaan dalam hadis apakah ini seperti ini hadisnya atau ini sahih atau tidaknya maka akan dilihat perawi dari hadis itu apakah dia yang hadir di depan atau yang hadir di belakang itu akan diperhatikan oleh ulama hadis yang hadir di depan itu lebih diutamakan karena apa dia lebih mendengarkan terhadap apa yang disampaikan oleh syekhnya sementara yang di belakang mungkin remang-remang mungkin dengarnya sebagian mungkin tidak dengar sama sekali di karang-karangnya saja nah dalam ilmu hadis, yang hadir di depan itu lebih diutamakan riwayat hadisnya, lebih di atas tingkat derajatnya dari walaupun sama-sama hadirnya, sama hadirnya dalam halaman hadis, sama hadirnya dalam satu pelajarannya, tapi dalam keutamaan itu dibedakan oleh para ahli hadis. Ikhwani azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya yang keempat yang harus diperhatikan dalam halaqah ilmiah adalah istidraku ma yafutu minad darat. Berusaha mencari apa yang tertinggal dari dari darsnya, dari dari pelajarannya. Bisa jadi seseorang terkadang terjadi sesuatu hal-hal yang tiba-tiba terjadinya tanpa disangka-sangka, tanpa diharapkan, tanpa direncanakan itu terjadi hingga kita kadang tidak hadir dalam satu majelis, satu atau dua kali. Tapi Bukan berarti ketidakhadiran kita terus kita tidak tahu sama sekali apa yang disampaikan oleh syekhnya pada hari itu, apa yang disampaikan oleh ustaz pada hari itu. Maka dia harus bertanya kepada teman-temannya. Dan sekarang kita lebih mudah ada ada rekamannya. Itu harus harus diupayakan untuk mencari apa yang tertinggal dari pelajaran yang dia ikuti selalu. Karena kalau kita umpamakan satu pelajaran itu adalah seperti seperti rantai yang selalu tersambung antara satu dengan dengan yang lainnya. Ketika ada satu rantai saja yang putus di tengah-tengah, di awal atau di akhir, itu akan memberikan bekas kepada yang selanjutnya. Dan bahkan bukan yang selanjutnya saja, yang sebelumnya juga bisa bisa kacau ketika di tengahnya itu terputus. Maka harus diusahakan bagaimana mencari mencari yang terputus itu. Jadi jangan sampai kita ter kekurangan maklumat, jangan sampai kita kekurangan apa yang sudah disampaikan ustadznya pada pada pertemuan yang kita gaib pada saat itu. Ikhwani azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Yang kelima adalah ta'liqul fawaid 'ala kitab memberikan ta'liqat. Ta'liq yaitu adalah catatan kecil pada catatan catatan kecil faidah-faidah yang disampaikan oleh Ustadz di di kitabnya. Dan ini mungkin bisa dijadikan mungkin kalau ada kitab panduannya langsung ditulis di kitabnya atau antum siapkan buku khusus sendiri untuk catatan catatan kitabnya, catatan eh, poin-poin uh, yang disampaikan ketika ketika ditaklim. Tapi harus dibedakan mana catatan itu tentang akidah, mana tentang fikih, mana tentang hadis, mana tentang ilmu hadis dan yang lainnya. Jadi jangan dicampurkan. Di situ juga antum tulis akidah, di situ antum tulis tentang fikih, nanti akan berantakan. Karena dengan rapinya catatan kita, dengan bagusnya catatan kita itu akan membantu kita ketika satu saat kita diminta untuk menyampaikan kepada yang lainnya atau kita kurang paham terhadap satu hal atau ada satu masalah terhadap teman kita e, pemahaman tentang pelajaran itu itu akan mempermudah kita untuk kembali merujuk kepada catatan kita. Karena tidak bisa dipungkiri kadang kita dalam keluarga ataupun dalam masyarakat sekarang kita dikedepankan untuk berbicara. Sekarang kita dikedepankan untuk memberikan satu tausiah. Apa yang mau kita sampaikan? Nah, catatan tadilah yang akan menolong kita. Kalau terbiasa kita untuk memperbaiki catatan itu akan mempermudah kita untuk eh, mengulang kembali apa yang sudah disampaikan oleh oleh Syekh sebelumnya. Dan begitu juga yang harus diperhatikan ketika membeli buku. Membeli dan membaca buku itu juga harus diperhatikan. Ketika membeli buku, sudah kita membeli buku. Pertama yang harus dilakukan adalah sebelum kita meletakkan buku itu di raknya, di tempat mungkin kita punya koleksi satu lemari buku, Sebelum kita letakkan buku itu, maka yang antum harus ketahui adalah pertama, apa-apa saja yang ada dalam buku itu. Yang pertama, apa judulnya? Minimal itu harus tahu. Apa judul bukunya? Yang kedua, siapa pengarangnya? Yang ketiga, apa judul-judul yang terdapat dalam kitab itu. Kemudian yang keempat, coba antum buka-buka sedikit dalamnya apa isi judul-judulnya mungkin dibaca ringkas apa itu isinya karena apa jangan sampai kejadian ketika antum dapat satu masalah tentang satu hal ketika antum dapat masalah dalam satu permasalahan agama padahal bukunya itu sudah bertahun-tahun ada di rak antum tapi antum nggak tahu apa jawabannya itu adalah satu hal yang yang aneh kitabnya ada sama kita setiap hari ada di depan kita ada di rak kita bahkan bertahun-tahun tapi ketika masalah itu ada pada diri kita, kita tidak tahu mau kemana cari jawabannya. Itu ada satu hal yang aneh. Nah, maka jangan asal beli saja buku, tapi tahu apa isi buku itu minimal. Kalaupun tidak dibaca secara keseluruhan, tapi minimal tahu apa yang ada dalam dalam buku itu, sehingga ketika suatu saat antum butuh, itu akan mudah untuk kembali membaca buku itu. Nah, seperti itu juga ketika membacanya. Ketika membaca buku hanya jangan sekedar baca yang penting selesai, beres. Ingat, otak kita itu bukan seperti rekaman yang ada sekarang di hadapan saya ini, tidak seperti itu. Tidak begitu kita baca, ada semua rekamannya di kepala. Dan begitu juga tidak mungkin suatu saat antum ada masalah, padahal antum sudah baca tapi antum lupa. Saya pernah baca masalah ini dalam satu kitab, tapi di mana ya? buka lagi, bukunya sebel ini, 15 jilid lagi. Kemana membukanya? Nah, maka yang solusinya adalah harus ada catatannya. Ketika membaca buku, harus ada catatannya. Faedah-faedah yang bisa antum tulis atau ringkasan-ringkasan yang antum bisa tulis, tulis dalam buku catatan antum tadi. Kalau akidah dalam akidah, kalau fikih dalam bab fikih. Karena suatu saat pasti antum akan membutuhkan hal tersebut. Karena Apapun yang kita pelajari itu akan selalu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan sampai ketika terjadi satu masalah pernah baca tapi lupa di mana aku baca. Kitabnya satu lemari. 15 jilid pula tebel-tebel segini. Kapan mau selesai membaca salah satu? Tidak akan selesai. ketika antum punya catatannya itu akan lebih mempermudah. Oh iya ada di buku catatan, tinggal buka. Kalau buku catatan mungkin isinya cuma 100 lembar paling tebal. Ya, jadi itu juga yang dinasehatkan oleh Syekh pengarang kitab ini dan itu sudah mujarab kata saya Itu sudah sudah ee, eh, pernah sudah pernah dilakukan oleh yang lain dan itu berhasil. Dan itu berhasil. Bahkan dengan sebab inilah kadang tersusunnya satu buku. Kadang seorang penyusun buku dia bukan berarti dia ketika mau nyusun buku baru nyari bahannya ke sana kemari, tidak. Terkadang dengan catatan dia ini ditulisnya sedikit kembali rujukannya ke kitab ini halaman sekian dan sedikit di bawahnya lagi ditambah dalam halaman sekian ditambah lagi di bawah oh, dalam kitab ini halaman sekian jenis sekian terus sama hingga akhirnya kalau itu dicetak dalam buku itu sudah bisa menjadi satu buku yang yang ditulis karena apa sudah jelas apa isinya dan di mana marojinya sudah jelas semuanya tinggal dicetak aja bab apa ini misalnya bab sholat sudah ada semuanya bab sholatnya marja marjanya referensi-referensinya sudah sudah jelas semua. Jadi tidak sia-sia. Tidak sia-sia ketika kita membaca, tidak sia-sia kita memiliki kitab. Jadi itulah kita mengambil faedah dari satu taklim, satu dar bagaimana kita bisa menulis e, eh, ta'liqat atau catatan-catatan kecil ketika dalam satu dar, satu taklim ataupun ketika kita membaca suatu buku. Ikhwani, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Yang keenam adalah al-insaf wa adamul insigol. Yang keenam adalah al-insaf. Suaranya diredam dulu ketika ketika taklim. Wa adamul insigol dan jangan menyibukkan diri dengan dengan hal yang lainnya. Karena dengan kita bersuara, baik kita bersuara sendiri atau mengajak temannya berbicara, itu akan mengganggu mengganggu dirinya dan mengganggu yang lainnya mengganggu ustadz yang di depan dan juga mengurangi haibah dari taklim itu sendiri. Antum meremehkan taklim ketika itu. akan akan kita meremehkan dar pada saat itu. Padahal dar adalah satu perkumpulan yang sangat mulia. Malaikat saja mendoakannya. Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan rahmatnya. Kok malah kita meremehkannya? Naudu, naudu billah min Jadi ketika taklim al-infaq harus dijaga. Suara ini sebisa mungkin jangan sampai mengganggu diri kita dan jangan sampai mengganggu mengganggu yang lainnya. Kita lihat bagaimana para salaf kita menjaga hal ini. Qala Ahmad bin Sinan, seorang ulama bernama Ahmad bin, bin Sinan, kana la yatahaddatsu fi majlis Abdurrahman wala yabra qalam wala yatabassam ahadun wala yaqumu ahadun qa'iman ka'anna 'ala ru'usihim at-tayr aw ka'annahum fi shalah fa idza ra'a ahadan minhum tabassam aw diceritakan di sini tentang Abdurrahman Syekh Abdurrahman ketika dalam majelisnya tidak ada satupun orang yang berani berbicara dan tidak ada satu orang pun yang berani bahkan sampai menitikkan kolamnya atau menuliskan sesuatu atau akhirnya tidak konsentrasi terhadap apa yang dibicarakan oleh chefnya dan tidak ada searah satu orang pun yang berani senyum saja itu tidak tidak berani dan tidak ada satu orang pun yang berani duduk apa berani berdiri dalam dalam majelis beliau jadi mereka seakan-akan ketika di majelis itu ada burung di atas kepala mereka Antum bisa tahu bagaimana kalau burung ada di kepala di atas kepala seseorang, bagaimana menjaga burung itu jangan terbang harus apa? Diam tanpa melakukan apa apapun. Diam dengan benar-benar diam dan konsentrasi agar burungnya tidak terbang. Aukaan nahum fi atau mereka seperti seperti dalam dalam sholat. Nah, cek itu ketika kalau dia melihat satu orang senyum saja, senyum atau dari di antara mereka berbicara saja, langsung saya itu ambil sendalnya, pergi, keluar. Nah, itulah menunjukkan saya ini tidak senang ketika dalam majelisnya itu diremehkan. Menunjukkan bagaimana haibahnya, bagaimana kemuliaannya, bagaimana agungnya majelis ilmu itu. Jadi majelis ilmu bukan majelis yang biasa, tapi majelis yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, didoakan oleh para malaikat. Kalau Allah Ta'ala saja melihat itu suatu hal yang penting, kenapa kita berani meremehkannya? Itu adalah cerita para salaf kita bagaimana menjaga adabnya di hadapan seorang guru dan bagaimana adabnya ketika dalam satu majelis ilmu. Ikhwani azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Yang ketujuh, huduru ma yastati'u min halaqatil ilmi. Menghadiri halaqah-halaqah ilmiah manapun yang dia sanggupi. Artinya di mana beliau dia sanggup itu berusaha ditempuh. Memang seseorang kadang dengan jauhnya waktu dengan jauhnya jarak, sempitnya waktu, kesibukan yang dia miliki sulit untuk untuk mengupayakan menuntut ilmu sendiri. Tapi memang sulit tapi tidak mungkin untuk diupayakan. Tolong kita lihat pada para salaf kita. Tidak seperti zaman kita sekarang ini tidak ada angkot. Pada zaman itu tidak ada angkot, tidak ada motor. Mereka berangkat kadang alal abdam, jalan di atas kaki sendiri berjalan kaki dan jaraknya bukan 1-2 kilo beda kota kadang itu ditempuh mereka jadi kita lihat bagaimana para salaf kita menuntut ini, bagaimana perjuangan mereka dan wajar kalau itu berkahnya sangat besar sekali karena perjuangannya juga berat nah kalau kita saat ini perjuangan pun tidak ada pengorbanan tidak ada apa berkah yang mau kita berikan kepada yang lainnya Nah, kita lihat seperti ini. Imam Nawawi, kita ambil contoh di sini diberikan contoh Imam Nawawi. Bagaimana beliau menuntut ilmu ketika pada zamannya masih masih muda dahulu. Walaqad dzakara ba'dhum anna al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala kana yahduru fil yaumi 12 darsan. Kita lihat. Dahulu Imam Nawawi rahimahullahu taala hadir dalam satu hari satu harinya saja itu 12 majelis satu hari 12 majelis. Antum bisa bayangkan 12 majelis itu kalau satu jam saja satu majelis itu sudah setengah hari, 12 jam duduk di depan gurunya. Dan kita seminggu sekali satu jam saja kadang alasannya berserak, sana sini sana sini. Nah, ini adalah menunjukkan bagaimana ilmu kita mau berkah. Imam Nawawi yang bagaimana kita lihat berkahnya ilmu beliau menyebar ke sana sini sedikit-sedikit tentang Imam Nawawi. Nawawi. Inilah bagaimana beliau mencari ilmu. Satu hari 12 jam. Maka wajar ketika itu berkahnya sangat dirasakan oleh kaum muslimin. Kalau kita ingin memberikan berkah kepada yang lainnya, pada diri kita, kepada yang lainnya, maka contohlah para para salaf kita. Berapa jam satu hari yang kita limpahkan waktu kita untuk ilmu? Jangankan menghadirkan halaqah-halaqah halaman ilmu, membaca tentang eh, buku-buku e, saja tentang ilmu syar'i itu berapa jam satu hari kita limpahkan. Satu jam saja antum limpahkan satu hari mungkin sudah ratusan buku kalau dihitung dengan hidup antum berapa tahun sekarang ini mungkin sudah ratusan buku antum selesaikan. Tapi mungkin kita berkaca, kita melihat berapa jam sih satu hari saya korbankan untuk ilmu. Padahal itu paling penting bagi kita bagi kehidupan kita sehari-hari. Itu sangat penting. Akidah kita, ibadah kita, itu tidak yang bukan hal yang kita lakukan setahun sekali, tapi itu setiap detik dan setiap menit itu kita selalu berkaitan dengan hal tersebut. Kok itu kita remehkan? Urusan perut itu paling diisi tiga kali sehari. Kalaupun lebih itu sudah abnormal dikatakan. Urusan perut tiga kali cuma sehari, tapi berapa jam kita upayakan untuk perut yang tiga kali sehari itu saja? Mau sehari itu minimal kalau pegawai 8 jam atau 7 jam, ya kan? Itu pegawai. Kalau pedagang mungkin bisa satu malam, satu harian penuh untuk dagang saja. Itu untuk urusan perut yang hanya tiga kali sehari diisi. Tapi untuk urusan ilmu, untuk urusan akidah kita, ibadah kita, berapa hari satu yang kita korbankan untuk ilmu tersebut. Jadi antum bisa jangan antum an, anak sendiri dan kita semua mulai mengajak sendiri apa yang kita korbankan. Kalau pengorbanan kita belum sampai kepada itu, jadi wajar kalau keberkahan itu tidak ada pada kita. Mau kita mengeluh, kenapa saya tidak paham-paham? Kenapa saya kok nggak ngerti-ngerti? Ya wajar seberapa pengorbanannya. Jadi kembali kepada kepada diri masing-masing. Yang kedelapan adalah al-hadru minal ya'si sangat berhati-hati dari yang namanya putus asa. Sangat berhati-hati kali dengan yang namanya putus asa. Jangan berputus asa. Terkadang kita sudah menghadiri banyak majelis. Sudah kita Fathul Bari dihadirin, tentang kita tauhid sudah kita hadirin, dan kita pikir ini sudah kita hadirin, semua kita hadirin. Tapi kok pemahamannya masih sedikit saja? Kok yang kita tahu masih sedikit saja ya? Itu itu hal yang biasa. Jangan antum merasa merasa kalau antum sudah baca 10 buku, sudah menghadiri halakoh sampai ratusan halakoh, antum bisa jadi ulama. Jangan ber, berpikir seperti itu. Kita lihat saja Imam Imam Ahmad. Antum tahu Imam Ahmad sebenarnya. Ahmad bin Hambal, salah seorang ulama hadis, ulama fikih yang sangat terkenal, masyhur sekali dalam mazhabnya yang empat. Bagaimana beliau dalam menuntut ilmunya? Maka tu beliau berkata, maka tu kita bilhaid haid tis'atinina hatta fahimtuhu. Beliau mau memahami tentang kitab haid saja, membahas tentang kitab haid yang mungkin dalam kitab itu tidak sampai ratusan lembar, itu selama tis sinin sembilan tahun bukan sehari dua hari ya akhi. Antum mau memahami kitab tauhid yang sangat besar, antum mau memahami bab-bab fikih yang sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Hanya dalam satu tahun dua tahun. Imam Ahmad saja mempelajari tentang kitab haid itu sembilan tahun baru paham. Jadi kita lihat seperti itu. Jangan jadi terus jangan melemahkan kita ketika kita hadir dalam satu majelis sudah berjam-jam kita hadir ketika ditanya apa yang antum dapatkan di majelis ini Ya wajar ketika kita kadang tidak konsentrasi atau tidak apa. Hingga kita dapat faedah mungkin sedikit. Itu tidak masalah. Jangan mengurangi kesemangatan. Jangan sampai kita putus asa. Kita lihat para salaf kita mempelajari satu bab saja. Imam Ahmad bagaimana ilmunya. Bagaimana keluasan ilmunya. Memahami tentang kitab haid. sembilan tahun baru baru beliau paham. Dan kita seberapanya Imam Ahmad rupanya. Jadi gitu itulah akan menjadi gambaran bagi kita bagaimana jangan sampai ada putus asa sekali ketika mempelajari satu satu bidang ilmu jadi berusahalah terus berusaha terus sedikit demi sedikit karena kepintaran adzaka tentunya Allah Taala memberikan kepada seluruh manusia itu al-aqlu wadzaka diberikan akal dan kepintaran diberi akal dan kepandaian dan kepandaian itu tidak akan ada begitu saja. Kepandaian itu akan ada dan terus bertambah ketika itu dilatih sedikit demi sedikit demi sedikit. Nah, jadi seperti itulah kita. Sedikit tidak masalah, besok sedikit lagi, besok sedikit lagi dan akhirnya akan akan bertambah banyak. Jadi jangan putus asa kalau kalaupun kita sudah berupaya, jauh-jauh datang, ikhlas sudah diupayakan, uh, apapun sudah kita sudah kita catat ini sudah kita kerjakan tapi kok pemahamannya masih sedikit terus putus asa jangan jadi kita lihat para salaf kita mereka mereka saja seperti itu masa kita sedikit saja sudah mau putus asa yang kesembilan adalah adamul mukotoah adamul mukotoah jangan memotong pembicaraan saya yang sedang berbicara atau para para ustadznya karena ini akan mengganggu atau menghilangkan haibah dari itu sendiri. Kita berbicara ketika syekhnya mengizinkan untuk berbicara. Kita berbicara ketika pembicara mengizinkan kita untuk berbicara. Jadi ada waktunya masing-masing. Jangan ketika ustadznya menyampaikan sesuatu terus di tengah-tengah mentang-mentang belum paham, mentang-mentang lebih atau lebih paham, langsung aja ngomong ustadz nggak begini, oh, ustadz kenapa begini? Itu adalah kurang adab namanya, nggak beradab namanya. Tapi tunggulah waktu di mana Pelajaran sudah selesai dan Ustadz yang memberikan waktu silahkan kepada yang bertanya. Antum tanya. Kalau takut nanti lupa pada pertanyaannya, tulis di buku. Saya mau tanya ini ini ini, tulis di buku. Nanti ketika selesai ditanyakan. Jadi seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Hakim. Beliau bersabda, "Laisa minna man lam yujal kadiruna." walam yarham sagiruna wa wa ya'rifu li'alimina haqqahu. Tidaklah menjadi bagian dari kami bagi mereka yang tidak memuliakan yang lebih tua darinya dan tidak mengasihi yang lebih kecil darinya dan tidak mengetahui hak-haknya orang yang alim. Haknya orang alim adalah ketika dia berbicara di depan harus didengarkan, jangan dipotong pembicaraannya. Rasulullah bersabda seperti itu. Jangan laisa minna kata Rasulullah bukanlah termasuk golongan kami ketika dia tidak mengetahui hak-haknya orang yang alim dan yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak mengasihi orang yang lebih muda umurnya dari dia. Ikhwani azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Yang ke-10 adalah al-adabu fi tarhi su'al 'ala syekh. Beradab dalam menyampaikan atau mengajukan satu pertanyaan kepada kepada syekhnya atau kepada ustadznya. Harus ada adabnya. Orang yang bertanya, seorang penanya itu ada tiga kategorinya. Yang bertanya pertama, penanya pertama kategorinya adalah yuridut ta'allum. Dia ingin belajar. Dia tidak tahu, makanya ingin ingin tahu. Yuridut ta'allum dan ini tentunya wajib ini boleh jais yang seperti bahkan dianjurkan bertanya ketika ketika tidak tahu yuri itu ta'alum yang pertama yang kedua minbar yuri itu an yu'alliman dia tahu apa jawabannya sebenarnya tapi dia ingin pertanyaannya itu nanti ketika dijawab oleh ustadznya itu memberikan faedah kepada kepada yang lainnya apakah boleh seperti ini boleh dalam beberapa hal Walaupun tapi walaupun itu boleh, tapi para salaf kita membenci hal yang seperti ini. Ya biarkan saja mereka yang tidak tahu menanyakan apa yang tidak tahu. Jangan kita sok tahu terus kita menanyakan padahal kita jawaban tahu jawabannya terus kita tanyakannya mungkin ada yang lain nggak tahu. Itu walaupun itu diperbolehkan dalam beberapa tempat, tapi itu para para salaf mengatakan bahwasanya mereka membenci hal hal yang tersebut. Satu kisah dari Imam Imam Malik Imam Malik ketika memberikan satu darsnya, ketika selesai uh, selesai dari pelajarannya, beliau memberikan kesempatan kepada muridnya untuk bertanya. Ada salah seorang dari luar kota dia datang dan bertanya tentang ilmu faraid. <coughs> Anda tahu ilmu faraid itu adalah satu bab fikih yang banyak khilafiyah dari para sahabat sendiri, banyak karena khilafiyah di sana. Nah, dia menanyakan satu hal karena Imam Malik pada zaman itu dan uh, para muridnya sudah diajarkan tentang mazhab dari sahabat Zaid radhiyallahu anhu, maka Imam Malik menjawab pertanyaannya itu dengan apa yang menjadi pendapatnya Zaid radhiyallahu anhu. Maka si penanya tadi bertanya balik, "Ya Syekh, tapi pendapatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu begitu juga jawaban eh, pendapat dari Abdullah bin Mas'ud tidak seperti itu." Nah, padahal dia tahu itu adalah suatu yang khilafiyah, tapi dia ingin agar para hadirin itu tahu khilafiyah itu sendiri. Apa yang dilakukan Imam Malik? Setelah selesai pelajarannya, maka dia dijumpai lah orang tersebut dan beliau mengatakan Aina khalaqtal adab ya akhi? Di mana kamu tinggalkan adab kamu itu ya akhi? Artinya itu adalah perbuatan yang tidak beradab. Tentunya Syekh itu ketika menjawab pertanyaannya itu lebih tahu tentang murid-muridnya, lebih tahu apa yang mereka butuhkan dan apa yang harusnya disampaikan itu lebih tahu. Tapi dia sengaja untuk ingin memperluas, sebenarnya itu boleh meruas, tapi itu tidak tidak beradab namanya. Jadi bertanyalah ketika memang benar-benar tidak tahu, tapi jangan ingin bertanya walaupun itu boleh, tapi dia tahu jawabannya walaupun itu boleh, untuk memberikan manfaat kepada yang lainnya, tapi itu dibenci oleh para salaf kita. Yang ketiga adalah e, kondisi orang yang bertanya itu. Yang ketiga adalah mimbab at-ta'jiz. Mimbab ta'jiz. Dia ingin mengetes gurunya. Dia ingin mengetes e, ustadz yang sedang menyampaikan ini tentunya adalah satu hal yang lebih marah dari yang kedua tadi. Ini adalah hal yang sangat sangat hina sekali ketika ada seorang murid walaupun dia tahu tapi kemudian bertanya ingin mengetes apakah gurunya tahu tidak tentang hal tersebut ini adalah hal yang sangat sangat hina sekali Allah wal dibilang jangan sampai kita terjadi pada terjatuh pada hal tersebut yang terakhir atau sebelum yang terakhir eh, berbicara tentang pertanyaan tadi ada satu kisah eh, ada salah satu ulama di Andalus bernama Syuktun rahimahullah Pernah beliau ditanya pada satu ketika beliau ketika dalam satu majelisnya pertanyaannya seperti biasa Ustaz Abu Isan dengan kertas. Yang kertas diajukanlah pertanyaan kepada beliau. Nah, ada satu pertanyaan yang di sana ditulis, "Wahai imam, apakah timbangan di hari akhirat nanti itu terbuat dari emas atau dari perak?" Itu pertanyaannya. Maka imam itu apa yang dijawab oleh imam itu? uh, menjawab bahwasanya bukan dijawab pertanyaan itu. Tapi beliau menjawab min husni islamil mar'i tarkuhu ma yang yani. Yang menunjukkan bagus bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Karena apa gunanya? Fungsinya apa kita tahu timbangan di akhir akhirat itu emas ataupun perak? Tidak ada hubungannya sekali dengan keimanan kita. Dan itu jangan sampai kita berdalam-dalam terhadap hal yang tidak pernah yang tidak perlu untuk kita dalam-dalami hal hal tersebut. Dan para salaf kita mengatakan da'na anha dahata hatta yaqa wa amma waqa. Mereka ketika ditanya terhadap hal-hal yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka menjawab dengan kita tinggalkan hal-hal yang belum terjadi dan biarlah kita sekarang membahas hal-hal yang memang sudah terjadi. Andai-andai apa yang belum terjadi kemudian nanti dibahas ketika hal itu terjadi. Jangan sekarang itu belum terjadi kita bahas. Contohnya tadi, apa hubungannya kita membahas tentang itu emas ataupun perak? Nanti kita akan tahu ketika sudah mati dan dibangkitkan, ya yang memaksa kita akan tahu semua. Terbuat dari apa timbangan itu? Jadi hal-hal yang tidak penting jangan dimerasa pentingkan. Jadi harus diutamakan mana yang penting, mana yang kurang penting, itu harus bisa kita pilih-pilih. Yang terakhir, yang ke-11 adalah al-kitabu min khuluqis syekh. Melihat bagaimana syekhnya beradab. Jadi dalam hadir dalam majelis ilmu bukan hanya sekedar kita menulis, catat, menyatat, mendengarkan, tapi kita juga melihat bagaimana seorang syekh itu beradab, bagaimana tingkah lakunya ketika berbicara, bagaimana ketika lakunya ketika membaca kitab dan tentang yang lainnya. Satu yang bisa kita ambil adalah diceritakan tentang halakoh yang dibuat oleh Imam Ahmad dahulu halakoh yang dibuat dibuat Imam Ahmad itu dihadiri oleh 5.000 orang dihadiri oleh 5.000 orang dan yang mencatat yang mau mencatat pada saat itu itu cuma 500 orang saja sisanya mereka hanya melihat kepada perilaku Imam Ahmad mereka melihat, memperhatikan bagaimana Imam Ahmad berperilaku di depan. Nah, itu bisa bayangkan, 5000 cuma 500 yang menulis, yang mencatat cuma menulis. Sisanya cuma melihat saja, ingin meniru bagaimana Syekh itu berakhlak. Karena dengan akhlak yang baiklah semuanya dapat kita upayakan. Begitu juga seperti yang kita uh, bicarakan tadi tentang Abu Bakar Al-Mutawwi ya Abu Bakar Al Mutawi ketika beliau hadir di majelisnya Imam Ahmad, Imam Ahmad membacakan kitab musnadnya kepada anak-anaknya selama 12 tahun, dia tidak mencatat satu hadis pun. Dia cuma ingin melihat bagaimana Imam Ahmad menyampaikan hal tersebut, bagaimana melihat melihat akhlak beliau. Nah, itulah ikhwani azan ya Allah wa iyyakum jami'an yang dapat kita ambil pada hari ini tentang adab-adab bagaimana kita menjadi seorang thalibul ini dan bagaimana kita beradab, berakhlak ketika hadir dalam satu majelis ilmu, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan.